mulai dari ayat 71 hingga ayat 88. Kemudian diteruskan dengan surat Az-Zumar ayat 1 sampai 26. Insyaallah untuk hari Selasa adalah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar diawali dari ayat 27 hingga 75 ya. Eh. Mohon dipersiapkan Ibu dan Bapak. Surah Az-Zumar ayat 27 hingga 75. Sebetulnya kalau mengikuti tiap pagi eh, pasti ada eh, penerusannya ya itu Ada cerita ibarat cerita itu cerita cerita bersambung. Karena memang Quran ini juga hikayah, ya baju Jadi bersambung hikayatnya. Baik untuk tahsin kita surah ketiga masih surah Al Imran ayat 54 kemarin. Hari ini ayat 55 ya Pak Hasim <laughs> gitu. Ya. Baik, untuk tanya jawab tajwidnya terima kasih nih Bu Erni. Tanya jawab tajwid sudah kami terima. Tapi sayang Bu Erni yang ringkasan revisinya nggak masuk di USB nanti tak tak kirim USB saya ya sekalian <clears throat> diisi nanti ke sana. Yang tafsir Quran dengan Quran juga ya mungkin Ibu lagi mengerjakan itu. Bagus juga itu. Jadi uh, ayat ini ditafsirkan dengan ayat lainnya. Nah, itu tafsir Quran dengan Quran. Ini tengah digarap Bu Erni ya insyaallah. Uh, eh, yang terpenting <coughs> yang itu dulu ya, yang resumenya dulu mungkin karena banyaknya jamaah yang membutuhkan. Nanti uh, di USB Bu Erni nggak ada kemarin tak cari-cari. Mungkin itu terkunci kali ya. Gitu dan sama powerpointnya kalau bisa jangan yang ada timingnya ya. Itu yang belum ada paketnya ini. Ya. Baik, jadi kalau ada pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan madlaji musakol kalimi, itu kan? Itu. Nanti dijawabnya madlaji musakol kalimi adalah matobi'i bertemu huruf yang bertasdid. Atau nomor dua, nomor dua itu matobi'i bertemu huruf bertasdid dalam satu kata, dalam satu kalimat. Nah ini. Berapa panjangnya madlaji musakol kalimi? Madlaji musakol kalimi, nah, ini panjangnya enam harokat atau tiga alif. Apa arti dari mad lajim sakal kalimi? Mad artinya panjang, lajim artinya harus biasa sudah lajim dibaca panjang. Kalimi artinya kalimat. Musakol artinya berat karena ada terjadinya idgom. Saya bilang musakol itu karena ada yang berlipat. Ya, jadi berat tidak ada yang tasdid, jadi ada yang idgomnya. Cara membacanya dengan memanjangkan terlebih dahulu huruf mad sebanyak enam harokat. Nah, jadi asalnya madud satu alif berubah menjadi tiga alif gitu. Lalu diberatkan atau diidgumkan kepada huruf yang bertasid di hadapannya. Harus dibaca panjang enam harokat atau tiga alif. Bisa dilihat halaman 40 nomor 6. Jadi dengan pertanyaan kan jadi terpacu. Apa itu mad iwad? Itu ya. Mad iwad artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Yaitu dua fatah, tanwin fatah, hanya patah tain aja. Kas, kasroh tain domaten enggak patah dua. Yang dibaca satu jika dihentikan. Jadi terhadi, terjadinya jika dihentikan. Ini kecuali pada huruf tamar butoh yang bertanwin apapun. Itu kalau dihentikan tidak jadi mad iwat. Akan tetapi menjadi hak tanpa mat Itu. Berapa panjangnya mad iwat? Dua harokat atau satu alif? Bisa dilihat halaman 40 nomor 5. Itu ya. Jadi enak dengan tanya jawab itu. Insya Allah. Baik nanti e, untuk ringkasan revisinya. Ibu dan Bapak tentu menginginkan nanti saya perbanyak setelah revisi dari Ibu Erni ya. E, <clears throat> jadi revisinya nggak terseretakan Bu Erni. <laughs> saya cari-cari kok nggak ada. Mau saya print ulang. <clears throat> itu untuk indeks tercanggih. e, ya nanti ya ada lagi yang menginginkan sudah punya indeks indeks di terjemah perkata ini di halaman 5 ada indeksnya. Empat jilid juga sudah punya indeksnya. Ada juga indeks tercanggih. Gak apa-apa karena memang eh, apa ya dari masing-masing memiliki visi dan misi dan memiliki tujuan. Jadi eh, pengklasifikasian ayat itu kan nanti ada ayat kedokteran, ada ayat pertanian, ada ini, ya itu. nggak apa-apa jadi lebih enak ya. Jadi kita ingin mencari ayat apa ada di sana. <clears throat> Baik, dijelaskan. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4 yang indeks Quran itu, itu uh, indeks jilid 1, jilid 2 itu bagus untuk kuliah. Itu memang <laughs> materi kuliah ya.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 kalau cukup teruskan <clears throat> ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاء وجاء ما تبيه إيه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم مرجعكم oh nanti nanti jadi idhar ya. diteruskan idhar safawi ketemu fa ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون itu ini uh, perbedaan pendapat kalau Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu dia disalib itu untuk menebus dosa-dosanya. Kenapa orang yang berbuat dosa Nabi Isa harus harus salib kan nggak logik logiknya nggak nggak nggak masuk ya. Tapi itu pemahaman mereka. Itu kita tidak boleh apa biarin aja masing-masing. Yang tidak boleh itu orang Islam memiliki pemahaman seperti itu. Jadi pemahaman Nasrani lagi di apa? <clears throat> lagi dikejar-kejar oleh Yahudi. Nah, Nabi Isa itu kemudian tertangkap, disalib, nah disalib dibunuh gitu ya. Nah, padahal <clears throat> menurut versi Islam bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Tapi si Simon yang pengikutnya Nabi Isa yang hianat gitu ya. Di mukanya diusap sama Nabi Isa, kemudian uh, menyerupai Nabi Isa gitu. Nabi Isa diangkat. Tapi ini pun ulama Islam ada yang menyatakan Nabi Isa itu sudah wafat karena ayat di sini mutawafika akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu gitu. Ada juga eh, mutawafika ini dalam terjemah Departemen Agama jelas jadi akan mengangkat gitu ya. Gitu. Di sini kan <clears throat> nih, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu." Itu. Jadi mutawafika di sini bermakna bukan bukan diwafatkan, bukan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku di ya sana. Jadi eh, inilah beberapa penafsiran gitu. Serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah itu jadi yang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Itu versi Islam seperti itu. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini ya. Jelas. Ini ini akidah. Islam harus beda non muslim ya, eh, nasrani ya itu pemahamannya dia itu kita tidak eh, selama dia tidak merugikan kita jalan-jalan aja itu masing-masing pemahaman itulah eh, hak mereka juga untuk dilindungi makanya dalam Islam itu ada istilah kafir harbi kafir yang harus diperangi kalau dia merangi kita ya kita tidak boleh diam ada kafir zimni, kafir yang harus dilindungi. Karena dia hidup di negara Islam atau berdampingan dengan kita, tidak mengganggu, ya harus saling melindungi. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan di Madinah. Bagaimana ada orang-orang, ada Yahudi, ada Nasrani yang tetap nyaman berada di sisi Rasulullah. Jadi selama mereka tidak mengganggu, selama mereka kita kasih dakwah, mereka menerima atau tidak menerima tapi tidak memerangi kita, tidak masalah itu ya. Tapi kita tidak boleh memerangi mereka. Nah ini, ini konsep Islam seperti ini ya. <clears throat> itu harus ada. Jadi Nabi Isa itu bukanlah Nabi Isa yang disalib, tapi ada yang ulama diwafatkan kemudian diangkat, ada juga yang langsung diangkat. Nanti eh, saat akhir zaman dengan Imam Mahdi turunlah Nabi Isa kan itu pemahaman. Nanti kita uh, lebih jelas ya penafsiran tentang ayat ini disertai dengan kisah Imam Mahdi seperti apa, Nabi Isa seperti apa. Jadi jangan kita hanya dengar tapi tanpa tahu dasar-dasarnya. Nah ini, itu jadi cukup jelas ya ini ya. Ayat 55 ini tentang pengangkatan Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Itu dalam versi Nasrani, Nabi Isa lah yang disalib menebus dosa-dosa manusia. Kenapa dia harus menebus orang dia suci, dia nabi gitu ya. Tapi itu pemahaman mereka. Iya, silahkan saja karena beda akidah. Tapi kalau ada orang Islam, ngaku Islam, memahami seperti itu, nah ini yang dipertanyakan. Apalagi mengaku Nabi, ada Nabi, Nabi terakhir selain Nabi Muhammad. Itu sudah bukan Islam lagi. Nah, kalau di luar Islam mau apa, itu silahkan. Itu pemahaman mereka. Jadi jangan merubah syariat Islam. Ada orang yang sholat sambil ngerokok, ada yang ngaku Islam tapi tidak sholat, katanya cukup zikir aja. Itu bukan, bukan Islam. Islam itu jelas, sahadatnya jelas, rukun Islam, rukun imannya kan, seperti itu. <clears throat> Kemudian di ayat ke-56 ya. <clears throat> Ini itu ya. Jadi akan pahamlah apa yang kita... Uh, ya yang kita baca <clears throat> ayat 56-nya. فأم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من nasirin. Dari situ kan ada pemahaman yang beriman dan yang kafir. Maka apapun maka fa'amma maka adapun orang-orang kaf, yang kafir kafaru ingkar fa'azibuhum maka akan kusiksa mereka azaban syadida dengan siksa yang sangat berat. Fi dunia di dunia wal akhirah dan di akhirat. Wa malahum dan bagi mereka bagi orang-orang kafir min nasirin tidak ada yang menolong, tidak ada penolong bagi mereka. Tetapi wa ammal ladina amanu adapun orang-orang yang beriman, mereka beriman wa amilu dan mereka beramal as-salihat kebaikan atau amal saleh. Fa yuwaffihim maka dia akan menyempurnakan ujurahum pahala mereka. Wallahu la yuhibbu zalimin dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itu ya. <clears throat> Ini. Wa am wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbuz zalimin. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم oh. Sesungguhnya perumpamaan yang kita ceritakan kata Allah yang Nabi Isa sudah diceritakan di sisi Allah sama saja seperti Adam sama siapa apa sama dibuat dari tanah tuh kholakohu dia menjadikan min turab dari tanah summa qala kemudian dia berfirman lahu kepadanya kun fayakun maka jadilah gitu. tidak ada bedanya dengan Nabi Adam itu jadi Nabi Isa diberlebihkan Tidak. Nabi Isa apalagi jadi anaknya Allah? Tidak. Maryam jadi istrinya? Enggak, enggak begitu. Jadi hamilnya itu bukan di apa apain nama Allah dalam artian hubungan badan, bukan auzubillah tidak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Tapi dengan uh, teknik yang telah Allah berikan ya. Itu jadi ditiupkan ruhnya, bukan di di hubungan badan, bukan. Nah ini Itulah ya. Log ini akidah harus jelas di sini. Jadi Islam, Nabi Isa adalah nabi. Sama seperti nabi yang lainnya. Hanya memang proses kelahirannya dia tidak memiliki ayah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين sudah dijelaskan Isa Nabiullah Isa alaihissalam Nabi Adam sama oleh sebab itu sudah dijelaskan al-haqqu min rabbik kebenaran itu milik Allah, hanya dari Allah, ya. Itu kebenaran yang ada. Yang dari kamu itu dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Fala takun maka janganlah kamu menjadi minal mumtarin, termasuk dari orang-orang yang ragu. Allah itu punya anak enggak sih? Punya sih. Enggak, jangan ragu. Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas di surat Al-Ikhlas. Maka oleh sebab itu, orang yang memiliki pemahaman lain ya Islam yang mengakui ada Allah ada anak, punya istri, punya ini, punya itu. Itulah syirik. Musyrik segede-gedenya dosa. Nenek moyangnya dosa. Itu, kan kalau Pak Jainuddin bilang. Ya. Itu, hati-hati. Jangan sampai musyrik. Saya mah enggak musyrik mah. Cuman saya datang ke dokter. Pilek. <coughs> Batuk. Hmm, Pak Ali itu batuk sembuh sama siapa? Sama Bu Lisa. Nah itu juga sirik, musrik. Sama Allah. Hanya kita ikhtiar dengan Bu Dokter, dengan Pak Dokter. Ikhtiar. Sama. Saat lapar yang mengenyangkan, saat haus yang me me tidak haus, ya Allah. Wasilahnya dengan obat, wasilahnya dengan nasi. Nah itu, itu wasilah aja, jalannya. Makanya dalam dalam Islam itu ada syariat, ada hakikat gitu ya. Ada jalan yang harus ditempuh, ada hakikat. Banyak kan orang yang mencari rezeki tapi tidak dapat apa-apa. Ada juga yang berdoa kepada Allah, ikhtiar kan? Iya tetap. Dia biasa-biasa aja santai, tapi rezekinya banyak kan seperti itu. Tapi bukan berarti harus tidak ikhtiar, tetap aja ikhtiar. Orang yang berusaha belum tentu dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalau Allah tidak menghendaki, oh enggak saya dapat sekian miliar. Tapi gak lama kemudian kebakaran, habis, hangus, atau ditangkap karena caranya lain, karena korupsi. Nah itu seperti itu kan jangan sampai. Nah ini. <clears throat> Jelas ya. <clears throat> Ayat ke-61-nya. Faman faman hajjaka فيه min ba'di ma ja'aka minal ilm. Min ba'di ma ja'aka لك من العلم فقل تعالوا ندعو ندعو عين ندعو أبناءنا وأبناءكم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا nisa'akum. Kenapa nanya panjang? Karena di sini bukan arti saya. Yang pendek itu kalau nanya berarti saya. Ditandai dengan di atas alitnya ada sukunnya. Mutakalim wahada. Ini nanya kami. Gitu. Wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ya ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Faman hajaka maka siapa yang membantah kamu fihi padanya min ba'di dari sesudah man dari sesudah ma apa yang ja'aka datang kepadamu min ilmi dari ilmu pengetahuan. Fakul, maka katakanlah. Ta'alau marilah. Nada'u, kita memanggil. abna anak-anak kami. Wa, wa abna'akum. Ya, dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana dan istri-istri kamu. Wa nisa'akum dan istri-istri kalian. Wa anfusana dan diri diri kami wa anfusakum dan diri kalian. Suma nabtahil. Kemudian kita bermubahalah gitu. Fanaj'al maka kita jadikan la'natallah kutukan Allah alal kazibin atas orang-orang yang berdusta. Tuh. Ngerti tapi belum nyambung. Kita lihat di ininya di <clears throat> terjemah dari terjemahan agama. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Ini ini ini ah, ini Nabi Muhammad ternyata, bukan Nabi Isa lagi. Jadi orang bertanya tentang Nabi Isa bagaimana. Nah, Rasulullah menjelaskan kisah Nabi Isa seperti itu. Gitu. Nah ini, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Ilmu tadi kan sudah ada informasi tentang Nabi Isa itu begitu. Prosesnya seperti itu. Nah, katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sekarang, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu istri-istri kami dan istri-istrimu. Kami sendiri dan kamu juga. Kemudian adalah kita bermubahalah. Di sini, apa mubahalah di sini? Ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Agar Allah menjatuhkan laknat pada pihak yang berdusta. gitu. Sudah diberi penjelasan. Sudah diberi keterangan. Hik hikayat Nabi Isa itu seperti itu prosesnya seperti itu. Tetap aja nggak percaya. sudah, kita bermubahalah. Kita berdoa kepada Allah, siapa yang berdusta, ya itulah yang dilaknat. Itu mubahalah di sini ya, tuh. Ini uh, mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak mengajak utusan Nasrani dan bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita mah sama-sama susah ya, ya udah sumpah pocong, tapi nggak ada ya dalam Islam sumpah pocong itu. <clears throat> itu. Kan ada. Jadi kalau dua-duanya saling menuduh sudah ini uh, ada nanti di, di, dalam li'an itu laknat Allah kan di sana gitu ya. <clears throat> Ayat 62. In قصص الحق وما من إله إلا الله kalau membacanya ilallah lain lain ini ya inna sungguh inilah wal qasasul haq sesungguhnya cerita atau kisah tentang Nabi Isa itu yang benar wa ma min ilahin dan tidak ada dari Rob dari Tuhan dari ilah illallah selain Allah. Kalau tiba-tiba dia baca wa mamin ilahin ilallah berarti dan tidak dan tidak ada dari Tuhan kepada Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu jadi musyrik. Makanya bacanya harus benar. Wa mamin ilahin ilallah. Bukan ilallah. Itu Padahal hanya tahsid aja bedanya. Jadi kalau baca wa mamin ilahin ilallah sudah musyrik kita naudzubillah. Yang betul bukan ilallah tapi wa mamin ilahin ilallah. Masa iya sih Pak Ari? Iya tadi pagi aja saya dengerin di sebuah masjid salat yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, masya Allah ya. La itu kan berarti tidak. Itu wala zikrullahi akbar. Walau di situ dan dan sesungguhnya fikir kepada Allah itu yang lebih baik. Tapi kalau la tidak, tidak. Nah ini jadi negatif. Nah ini pentingnya belajar ya. Tuh. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Yakin ya? Dan sesungguhnya Allah, lahuwa sungguh dia, sungguh dia Allah. Laknya sesungguhnya, huwa dia. Lahuwa dasarnya huwa dan la ya. Allahu Akbar. Ini nanti kita belajar huruf bermakna. Ini satu huruf la yang bermakna. Laknya sungguh, huwa dia. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Makanya hakim itu harus bijaksana. Karena sifat-sifat dari Allah hakim gitu. Jangan jangan hakim berat sebelah gitu ya. Nah ini Al-Aziz, Al-Hakim gitu ya. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ kurang enak <clears throat> فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين Maka jika mereka berpaling, Allah maka sesungguhnya Allah Ali maha mengetahui bil mufsidin terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Tugas kamu Muhammad dakwah saja mengingatkan <laughs> itu ya. Kita juga begitu. tapi kalau dia merangi, diperangi lagi. Salah kalau Islam agama perang, agama pedang. Tidak, Islam itu agama damai. Tapi Islam tidak pernah tidak pernah tinggal diam kalau diganggu. Di mana-mana coba aja. Eh, non muslim hidup di negara Islam pasti aman. Ya, kita mayoritas, orang minoritas aman. Tapi kalau kita minoritas di negara mayoritas, kadang-kadang kita diganggu mereka. Nah, ini. <clears throat> itu ya. Baik, ada waktu sedikit. E, kembali saya sampaikan bahwa metode hentak ini ini hanya dalam pengobatan, dalam hanya dalam latihan membaca. Di luar itu mah nggak boleh. Faida kuriyal Quran pastami'u lahu ansitu lalakum turhamun. Saat Quran dibacakan didengar gitu. Itu jangan baca Quran kemudian dipukul macam-macam ini bu, jangan. Tapi ini eh, dalam terapi pengobatan. Alhamdulillah sudah membuktikan banyak sekali yang sudah berhasil karena yakin bahwa yang ngobatin itu hanya Allah. Hanya Allah. Kita hanya ikhtiar dengan pengobatan. Di antaranya yang selama ini susah membaca sudah terbukti. Ada Pak Prianto dari Bandung. Sengaja datang dari Bandung pengen dipukulin. Dan Alhamdulillah hasilnya. Ada Ibu Mutmainah yang rematik. Rematiknya sembuh, baca Qurannya pinter. itu ya. Alhamdulillah eh, saya jauh Pak Ari nggak mungkin dipukul. Pukul sendiri aja. Jadi setiap yang gitu berarti lagi mukul, lagi diam. deh Ini mukulnya sering deh. Kalau diam, lagi diam. Jadi pukulan ini tidak sembarangan. Pukulan diseru, di, dibarengi dengan nada-nada Al-Quran. Karena Quran juga sama seperti lagu yang lainnya dalam artian Quran itu syair lebih indah daripada lagu-lagu yang lain. Kalau dengar lagu kadang-kadang kita ada bosennya. Tapi dengar Quran, Allahu Akbar. Masya Allah ya, tidak pernah bosan kita. Tapi harus punya iman dulu. Kalau nggak punya iman, mah sama aja. Gitu. Dan yang bacanya benar. Kalau bacanya salah mah, dibenerin. Pak, itu salah bacanya. Alah, kamu tahu apa? Udah tinggalin aja. Percuma dengerin yang salah. Ya. Kemarin sudah ada sampai 19. Ini saya nanti insya Allah bikinkan kaset atau CD rekamannya. Untuk ibu dan bapak, e, Rukiah sendiri di rumah ya. Eh, kakinya, apa pundaknya, apa yang sakit coba. Sebelum baca Quran berdoa kepada Allah. Baca dulu ya, baca suratul Fatihah, ya Allah berikan kesembuhan untuk saya. Segala problem, permasalahan yang ada hilangkan dalam diri ini. Ampuni saya, istighfar dulu ya. Pak Haji Basor ini bagus istighfar, salat taubat dulu, salat tasbih dulu itu. Lebih baik. <clears throat> ayat 20 ini panjang. Satu ayat ya tapi cukup panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sudah dipukul, memorinya jalan. Saya saat nyentak itu tahu mana mana kena pukulan, mana nggak dipukul. Dipukul kasih sayang ya, bukan pukul-pukul kayak pencuri dipukulin, bukan. <clears throat> In gunnah. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adda min thulusayil hayy baca eh, ini menarik sekali ini tentang sholat malam. Allah tahu kamu tuh ada yang bisa baca, ada yang enggak. Maka baca Quran yang mudah dan jangan buru-buru. Nih, sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui bahwa kamu kamu berdiri ada min sulasai kurang dari dua per 3 malam. Wanis pahu dan atau separuhnya. Wasulusahu dan sepertiganya. Wa ta'ifatum minalladina ladina ma'ak dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ini sholat malam gitu ya. Itu. Jadi jam berapa sholat malam? Ya ada yang jam satu, ada yang jam dua, ada yang setengah tiga, ada yang udah hampir mau deket subuh gitu. Sebelum subuh kan sholat fajar dulu. Ini. In inna rabbaka inna rabbaka ربك يعلم أنك تقوم أردى من ثلثي الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ma'ak surah Al-Muzammil ya surah ke-72 ya 72 73 <clears throat> yang ketinggalan 73 Al-Muzammil setelah Muzammil Mudassir ya Mudassir itu <clears throat> ayat 20 ya yang baru ngikutin diterjemah perkata halaman 575 Quran berwarna juga sama halaman. Ini enaknya Qurannya sama halaman ya. <clears throat> itu. Wallah wallahu yuqaddirul lay. wallah wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Tapi saya ingatkan jangan melakukan ini di luar orang banyak yang nggak ngerti. Nanti kita dibilang bid'ah, dibilang macam-macam gitu ya. Gitu. Jadi kan sambil uh, jangan edek tapi edek itu apa ya baca Quran digoyang-goyang jangan. Ini ini ini ini aja untuk menyamakan beat. Setelah bagus beatnya, setelah hentakannya, nada-nadanya jangan lagi ada ya. Hanya untuk latihan, hanya untuk pengobatan. Gitu ya. Wallah wallahu yuqad يدبر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن Tuh. Wallah dan Allah yukaddiru menetapkan malam, wanah dan siang. Alima dia mengetahui alentuh su bahwa tidak kalian dapat menentukan. Fataba maka dia terima tobat alaikum atas kalian. Fakra'u maka bacalah. Mata yasaro apa yang kamu mudah minal Quran dari Al-Quran. Ada orang yang ingin sholat malam baca Qurannya susah. Susah apa? Ong dia baca Qur'annya belum benar, ong belum hafal, ingin 30 juz ngapain? Ngapain ya? Tidak jadi ibadah. Baca yang bisa, yang mampu. Saya pen hari pengen tamat baca Qur'an di luar sholat. Kalau di luar sholat, kalaupun salah ada yang ngebenerin. Bayangin kalau dalam sholat bacanya salah, apa jadi ibadah? Nah itu banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa, banyak orang yang haji tidak dapat haji, dapat banyak oh orang yang sholat tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus puasanya, kecuali capek dalam sholatnya karena tidak pakai ilmu. Jadi bacalah Al-Quran yang bisa, jangan yang yang bikin susah jangan. Saya kan pengen tamat, pengen tamat mah dibaca jangan deh. Kecuali kayak guru saya, itu hafal 30 juz. Boleh itu mah. Bukan boleh lagi. Harus dijaga hafalannya. Nah, kalau belum hafal, kalau ingin menghafal kan ada. Pari bagaimana caranya trik menghafal? Ya boleh. Selembar-selembar dipotokopi atau ditulis tangan. Ditempel di depan dibaca itu boleh. Kalau megang Quran udah gerakannya juga jadi batal. Banyak gerakan. Oh saya kan bukan Imam Syafi'i. Tetap aja banyak gerakan itu batal. Banyak gerakan. Tapi kita hargai tetap kalau yang masih bersikeras itu terserah ilmunya mungkin ilmu yang mana. Itu ini jelas nih. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Kalau ingin baca yang banyak 30 juz sehari semalam bukan dalam solat di luar solat. Orang bacanya belum bagus, belum hafal, kecuali seh, kecuali sudah hafal silahkan <laughs> itu ya ini jangan suka salah memahami ini Nanti diri jadi ibadah. Membaca tajwidnya aja belum bagus Quran. Quran itu wajib bacanya dengan tajwid. Ya. Pinter tajwid itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi membaca benar sesuai tajwid itu wajib. Karena Quran turun dengan tajwidnya. Karena tadi itu. Yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Artinya akan menjadi salah. Tadi aja ilah dengan ilah artinya lain. Gitu ya. Nah ini. Jadi saya kan ingin tamat. Boleh dibaca, jangan dalam sholat. Orang belum hafal. Nabi itu membaca dalam sholat karena hafal. Tidak ada. Jadi kalau dicontoh, itu yang bid'ah. Tidak ada. Nabi tidak pernah membaca Quran dalam sholat. Dalam artian melihat tulisan. Karena Nabi sudah hafal. Itu itu kalau mau bilang-bilang bid'ah, itu yang bid'ah. Kalau megang Quran sambil baca. Kalau yang sudah hafal, itu yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Tapi kalau sholat baca Quran, nggak, Nabi nggak ada, Nabi nggak nggak bisa baca, Nabi umi, Nabi nggak bisa nulis. Tapi Nabi bukan bodoh, ingin memberikan gambaran bahwa Quran dari Allah, Quran bukan hasil karya Muhammad Rasulullah, itu ya. Nah ini, kan sekarang lagi usum-usum bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Memang betul kita perlu kembali gitu. Tapi kuasa ini kan ini bid'ah nih radio nih, nggak ada di zaman Nabi celana nih bid'ah, mobil bid'ah. Jadi kalau nggak mau beda jangan pakai mobil, televisi bid'ah, mau pergi haji jangan naik pesawat. Itu. Tapi memang bid'ah di sini diutamakan dalam akidah dan dalam ibadah. Nggak boleh nambah itu. Sholat tiga rakaat ya tiga rakaat maghrib. Asar empat ya empat. Jangan menambah. jangan menambah. Itu itu yang di, bid'ah itu bid'ah akidah, bid'ah agama di sana. Allah ya Allah, Rasulullah ya Rasulullah. Tidak boleh menambah itu kan bid'ah itu kesesatan yang nyata. Kalau Kullu bid'ah dalalatun finnar itu ya. Setiap bid'ah itu masuk neraka. Itu. Jadi kalau urusan keduniaan itu bid'ah hasanah seringkali begitu. Itu ya sesuatu karena antum a'lamu di bi dunia, dunyakum. Kata Nabi, kamu lebih tahu masalah dunia. Jadi masalah ibadah harus sesuai konsep Allah. Soal kemanusiaan, kemasyarakatan itu uh, yang berlaku itu selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada. <clears throat> itu ya. Nah ini, jadi baca aja Quran yang bisa, gitu ya. Sambil belajar menghafal. Kalau baca terus kapan pinternya? Baca terus. Nabi tidak pernah membaca Quran dalam sholat. Tidak pernah membaca tulisan. Nabi menghafal dalam sholat <laughs> itu ya. itu. Kalaupun mau membaca mah enggak, tapi ditempel di depan lah gitu ya. Itu. Tapi dalam rangka menghafal itu juga. Jangan terus-terusan. Diteruskan ya. Alima sayakunu minkum marba wa وآخرون yadribuna fil الأرض Allah tahu Dia maha mengetahui saya kunu minkum akan ada di antara kalian ingin sholat malam, ingin ibadah tapi kamu lagi sakit. Orang-orang yang sakit, wa khuruna dan yang lain mereka berjalan, mereka dalam dalam safa, sofa dalam perjalanan bepergian di tempatan tapi ingin sholat malam. Itu. Gitu ya. Wa khuruna wa <clears throat> وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل juga yang tengah berperang di jalan Allah, ingin sholat malam. Baca yang kamu bisa, yang mudah. Faqara'u fi'il amar. Ini perintah nih. Ya, maka bacalah matayassaru minhu. Minah kalau baca ya. Maka bacalah apa yang kamu mudah daripadanya, daripada Quran. Ini perintah Allah. Kenapa sih harus buat susah? Karena pengen hap, e, 30 juz tamat dalam sholat. Kalau nggak bisa baca, nggak hafal ya jangan. Kalau hafal iya. Atau tadi selembar-selembar, kalau kita jangan banyak gerakan nanti jadi batal. <clears throat> Faqra'u ma tayassara minah. Jadi iya minah. Wakob isarah. Maka bacalah apa yang kamu mudah daripadanya. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا dan tegakkanlah salat wa atu zakah dan tunaikanlah zakat wa aqridullah dan beri jaminan Allah qardan hasanah berikan pinjaman dengan pinjaman yang baik وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله من خير تجدوه عند الله kebaikan tajiduhu kalian perolehnya indallah di sisi Allah huwa khair ya huwa ia khair baik wa azam dan lebih besar ajr pahala Allah akan memberikan pahala yang lebih besar wastaghfirullah dan mohon ampunlah kepada Allah innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu ya so. wastaghfir was أستغفر الله إن الله rahim Coba lagi ya Dari Wama Wama wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Madiwan واستغفر الله إن الله غفور رحيم Kalau sudah dengan terjemah perkata, dengan Quran berwarna, dengan teori hentakan, dengan diktat berwarna, dengan ini, ini, ini, ini. Belum bisa juga laporan sama saya. Pak Aris saya memang belum bisa-bisa baca Quran. Dipukulin juga belum juga. Pukulin dulu sini ya. E, di rukiah dulu. Ah, belum juga pinter. Nanti saya mikir lagi metode apa lagi. Mungkin kenapa kita ini bebel? Apakah mungkin banyak makanan maksiat atau dosa yang kita perbuat? Harus banyak istighfar? Atau mungkin karena apa? <laughs> Itu ya nanti. Tapi banyak kok. Nah, dari survei yang ada membuktikan paling tidak penyakit rematiknya hilang, sakit kakinya hilang, Bu Sri Puspa ya, Ibu Sri Ibu Ibu Yani di Kelapa II. Biasanya mah kalau pagi-pagi rematik sakit, Alhamdulillah. Allah yang menyembuhkan, bukan saya. Hanya wasilah, hanya jalan aja itu. Insya Allah besok e, kalau memang ibu dan bapak masih menginginkan, kita rukiahnya, ayat-ayat hantakan untuk belajarnya, Al-Muddathir, surah ke 74 ya, insya Allah. Tapi kalau tidak menginginkan, tidak cukup itu aja. Dan untuk muratalnya bisa dipersiapkan untuk besok surah Az-Zumar ayat 27 sampai 75. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kamu belum lagi mencapai kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai dan apa juga yang kamu nafkahkan maka Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A,